Alhamdulillah berjalan semuanya dengan lancar dan semoga pula bisa didapatkan hasil dari daurah ilmu yang bermanfaat dan juga semakin tersebarnya dakwah di kalangan kaum muslimin baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya di muka bumi Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah rasa lelah dari antum sebagian besar panitia telah kembali pulih dan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kitab Riyadhus Salihin sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Ingin ditambahkan pada penjelasan yang terakhir terkait dengan hadis حق Muslim على Muslim, خمس Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya Ada lima perkara Yang terakhir kita bahas adalah Tashmitul atis Mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang sedang bersin dan telah disebutkan dengan riwayat Muslim bahwa mendoakan kebaikan atau menjawab saudaranya yang bersin tadi disyaratkan apabila yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah sebagaimana telah dijelaskan pada kajian yang lalu. Naam. Maka demikian sunnah mengajarkan. Naam. Demikian mulianya doa yang terkandung yang bermula dari yang bersin memuji Allah kemudian disambut bagi yang mendengarkan masing-masing diri sebagaimana telah dibahas fardu ain bagi setiap diri untuk menjawabnya dan tidaklah diwakili yang lainnya. Tidaklah seperti menjawab salam, tetapi masing-masing diri memberikan doa kepada orang yang bersin yang telah mengucapkan alhamdulillah dengan jawaban yarhamukallah. Sampai-sampai kemudian Yahudi berpura-pura bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasul akan menjawab dan mendoakan mereka. Naam. Ketahuilah bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka inginkan tadi tidaklah bermanfaat untuk mereka dikarenakan bahwa orang kufar jika engkau doakan kepada mereka rahmah maka la yanfa'uhum dzalik maka tidaklah bermanfaat buat mereka bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة tidak halal bagimu atau dengan kata lain haram bagimu untuk mendoakan mereka rahmah dan mendoakan mereka maghfirah permintaan ampun apabila mereka mati dalam keadaan kufar Hal itu didasarkan dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat At-Taubah Maka sekaligus kita membahas hadis, Kita membahas pula tentang tafsir ayat Sehingga bagi yang masing-masing belum memegang mushaf Silakan dengan sigap untuk berupaya mendapatkan mushaf Dan dibuka surat At-Taubah ayat ke-113 Baik dari ikhwan maupun akhwat baik al-aba maupun al-ummahat mudah-mudahan di bagian belakang ummahat didapati mushaf 6 segera dibuka surat at-taubah ayat ke-113 Al-Syeikh Ibn Taymin rahimahullah bawakan salah satu dalilnya bahwa tidak diperkenankan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Firman Allah Jalla wa Ala menyatakan, maka kana nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." walau kanu uli qurba." من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي tidaklah sepatutnya bagi Nabi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu dan tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman para sahabat dan siapapun dari orang yang beriman setelah mereka tidak patut bagi nabi dan pula bagi orang-orang yang beriman apa ayyastaghfiru untuk memintakan istighfar untuk memintakan ampun kepada Allah Jalla wa'ala tentunya lil musyrikin yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. Nam, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh untuk memintakan ampun buat mereka. Walau kanu uli qurbah. Sekalipun atau walaupun mereka itu orang-orang musyrik tadi Uli kurba Yang memiliki hubungan kedekatan Atau bahasa kita karib kerabat Sekalipun musyrik tadi adalah keluarga dekatnya Mim ba'dima tabayyana lahum Sesudah jelas bagi mereka Nam bahwa kaum musyrikin itu adalah annahum ashabul jahim. Adalah sebagai penghuni neraka al-jahim, neraka jahannam. Telah disebutkan dalam riwayat Muslim sebagaimana sudah disebut pada kajian yang lalu riwayatnya dari Sa'id ibn al-Musayyib yang mana meriwayatkan dari ayahnya ayahnya Sa'id Al-Musayyib yang meriwayatkan tadi menyatakan bahwa aku pernah menghadiri atau telah sampai ajalnya Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau kepada pamannya maka didapati di sisi pamannya ada Abu Jahal ada Abdullah ibni Umayyah ibni mughirah yang tentunya dua tokoh itu adalah tokoh kaum musyrikin maka Rasul menawarkan kepada pamannya ya ammi qul la ilaha illallah wahai paman ucapkan olehmu la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallah suatu kalimat yang dengan itu aku bisa persaksikan untukmu di sisi Allah Jalla wa untuk bisa membantu keselamatan dirimu di sisi Allah jika engkau mau mengucapkannya nah maka Abu Jahal dan Abdullah Ibnul Mughirah tadi yang ada di samping Abu Talib menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci, apakah kamu tidak suka dengan ajaran agamanya Abdul Muttalib? Nam, Yakni warisan dari musyrikin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa menawarkan itu kepada pamannya dan mengulang-ulang dengan harapan pamannya tadi mau menurutinya, mau mengucapkannya. Nah, sampailah Abu Talib pada pilihan lebih berat kepada teman dekatnya, yakni Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah, sehingga enggan, sehingga menolak tawaran keponakannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Maka Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Azab yang paling ringan di Jahannam adalah azabnya Abu Talib yang mana disebutkan dalam riwayat memakai terompah dari bara api neraka yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. Enam. Disebutkan salah satu syafaat di mana syafaat itu ada beberapa jenis Salah satunya adalah syafaat Rasul khusus untuk pamannya yakni Abu Talib Yang sesungguhnya bahwa syafaat itu tidak bisa diperuntukkan kepada orang kafir Tetapi syafaat yang ini tadi diperuntukkan bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka tapi dalam rangka semata meringankan azab. 6. Dahulu sudah kita bahas tentang jenis-jenis syafaat pada pembahasan kitab Al-Aqidah al wasithiyah Mudah-mudahan memorinya masih ingat, masih kuat. Maka salah satu jenis syafaat dari delapan jenis yang ada syafaatnya Rasul untuk pamannya secara khusus Bukan untuk mengeluarkan dari azab api neraka Karena tidak bisa orang kafir keluar dari neraka Tapi adalah dalam rangka membantu meringankan azabnya Bukan karena kafirnya Abu Talib Tapi karena pembelaan Abu Talib semasa hidupnya Terhadap perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, Maka turunlah ayat tadi. Penolakan Abu Talib dengan tawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat tersebut Al-Taubah ayat ke-113. Dan Allah Jalla wa'ala <clears throat> turunkan terhadap Abu Talib. Maka Allah katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dibuka surat Al-Qasas ayat ke-56. Ayat itu menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam La tahdi man ahbabta Tidak bisa memberikan hidayah Tidak bisa memberikan petunjuk Man ahbabta Kepada orang yang engkau cintai sekalipun Walaupun itu pamanmu sendiri Maka engkau tidak bisa memberikan hidayah Hidayah maksudnya hidayatul irsyad Nah Hidayah itu taufik Hidayah untuk diberikannya taufik oleh Allah Jalla wa ala. Adapun hidayah al-irsyad, hidayah itu ada dua, ada hidayah al-irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah al-irsyad adalah bentuk pengarahan, mengajak, menuntun manusia kepada jalan yang hak. Itu tugasnya Rasul dan tugasnya bagi orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul. Adapun untuk memastikan seseorang mendapatkan hidayah yang kedua, itu hak mutlak bagi Allah Itulah hidayat taufik Maka dalam masalah ini bahwa Rasul tidak bisa memberikan hidayat taufik Kepada Orang yang beliau harapkan Karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala saja Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha' Akan tetapi Allah itu akan berikan petunjuk, berikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah berhak untuk memilih siapa yang dikasih hidayah, siapa yang tidak. Siapa yang berada di atas hak, siapa yang sesat. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah itu Maha tahu siapakah yang al-muhtadin yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Maka ayat tersebut nasikhatun lil istighfar listighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'ammih. Maka ayat itu adalah sebagai penghapus menasakh terhadap permintaan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. 6. Maka tidak boleh memintakan ampun kepada musyrikin, kepada orang yang mati kafir setelah sepeninggalnya. Adapun dalam kondisi masih hidup, maka itu masih diperbolehkan. Nah, sebagaimana kata mayoritas para ulama la ba'sa an yad'uwa ar-rajul li abawayhi al-kafirain wa yastaghfir lahumā ma dama hayyain tidak mengapa seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang kafir selama keduanya masih hidup jika telah meninggal dunia maka berakhir permintaan ampun kalau matinya dalam keadaan kafir. Selain ayat itu, Syekh Ibnu Utsaimin juga bawakan ayat berikutnya. Terkait dengan pertanyaan, "Alaisa Ibrahim istaghfara li abih?" Kalau ada yang menyanggah atau berkomentar Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memintakan ampun untuk ayahnya? Siapa ayahnya? Azar. Dan Ibrahim alaihissalam alal hanifiyah di atas agama tauhid, di atas agama yang lurus. Nah itu bagaimana? Ibrahim kok bisa, kok boleh, kok dibenarkan memintakan ampun untuk ayahnya sendiri? Maka jawabannya kata Syekh Ibnu Taimin, Lihatlah dalam surat At-Taubah juga pada ayat berikutnya 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. dan permintaan ampun istighfar permintaan ampun dari Ibrahim alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala tentunya li abihi untuk bapaknya, untuk ayahnya. Tidak lain hanyalah illa an mau'idatin. Tidak lain karena suatu janji. Wa'adaha iya yang telah diikrarkannya, yang telah diikrarkan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Permintaan ampun dari Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya tidaklah lain hanya karena suatu janji dahulu yang telah diikrarkan beliau kepada ayahnya. disebutkan bahwa wa'adaha iyyah antum perhatikan pada kata wa'adaha iyyah wa'ada yang telah dia janjikan hal itu iyyah kepada dia kepada ayahnya ada yang menyebutkan yang berjanji itu adalah Ibrahim ada yang menyatakan pendapat pula yang berjanji itu adalah ayahnya. Kalau yang dimaksud yang berjanji Ibrahim alaihissalam yakni kalau ayahnya mau berhenti dari peribadatan kepada berhala, kepada patung, Ibrahim berjanji akan memintakan ampun. Nah, kalau penafsirannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata ayahnya mati dalam keadaan kufur dan sebagai musuhnya Allah. Sisi lain kalau yang berjanji ayahnya kepada Ibrahim alaihissalam nam adalah bahwa ayahnya pernah menyatakan dia akan mengikuti apa yang diserukan oleh Ibrahim alaihissalam. Walhasil dari dua makna tersebut bahwa itu adalah karena suatu sebab yaitu apa? mau'idah karena janji wa'adaha iya yang telah dijanjikan atau diikrarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Tapi pada kenyataannya tidak terwujud tidak menepati janjinya sehingga ayahnya mati dalam keadaan kafir falamma tabayyana lahu maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim alaihissalam annahu aduwwun lillah bahwa ternyata ayahnya aduwwun lillah musuh bagi Allah tabarra'a minhu maka Ibrahim tabarra' bara' berlepas diri dari ayahnya Walaupun ada kaitannya hubungan darah. Nah, karena yang membedakan itu adalah tauhid dengan kesyirikan. Maka ayahnya musyrik sedangkan Ibrahim muwahhid. Muwahhid adalah orang yang bertauhid. Maka tidak akan bisa ketemu. Nah, berlepas diri. Nah, maka itulah sikap seorang mukmin adalah berlepas diri dari kekafiran dan juga dari pelakunya. Inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang yang awah, yang sangat lembut hatinya, halim dan juga beliau adalah sosok hamba Allah yang penyantun. Nah, ditunggu ditawarkan kepada ayahnya kalau mau menepati janjinya nanti akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya memungkiri maka tidaklah bisa diwujudkan janji tersebut. Sehingga jika ada yang berdalil dengan ayat tadi maka terbantahkan dengan sendirinya. Tetap kembali bahwa tidak boleh dimintakan ampun bagi orang musyrik yang dia mati dalam keadaan kesyirikannya, dalam keadaan kekafirannya. Adapun masih hidup, kondisi hamba itu masih bisa ada harapan. Nah, mungkin dia awalnya kafir, musyrik, kemudian dia akan kembali kepada keislaman. Dia akan mau mengikuti kebenaran. Nah, adapun ketika sudah mati, maka berakhirlah urusannya sehingga dengan itu berakhirlah untuk permohonan ampun dan berakhirlah pula hubungan jika dia dalam keadaan kufar. Nah, itulah yang ingin ditambahkan tadinya untuk kita bisa mengambil fawaid, mengambil faedah dari dua ayat tersebut. At-Taubah 113 dan At-Taubah 114. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga ketika kita baca ayat itu berbekas, kemudian kita mengerti itu tujuan kita ta'lim, tujuan kita belajar. Nah, maka diakhiri oleh Syekh Ibnu Taimin tentang penjelasan hadis tersebut maka ketahuilah itulah hak-hak muslim satu dengan muslim yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jika seseorang muslim mengamalkannya ya maka akan muncullah akan tumbuh ulfah dan mawaddah kecintaan Nah, kasih sayang sesama muslimin. Ya, hak muslim satu dengan muslim lainnya menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullah dan seterusnya yang sudah dijelaskan. Kemudian enam kemudian juga adalah uh, mengurus atau mengantarkan jenazahnya. Demikian pula memenuhi undangan dengan persyaratan yang sudah kita ketahui. Demikian pula juga menjawab bersin dan hak-hak muslim yang lainnya jika diamalkan akan menumbuhkan kecintaan satu dengan lainnya yang dengan itu akan luntur kedengkian, kebencian satu dengan lainnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut. Kita melanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis ke-239. Betul demikian? Nah. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang sudah kita bahas. Akan tetapi lebih lengkap lagi. Akan tetapi ungkapan yang berbeda yang nanti kita akan ketahui setelah kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai terhadap keduanya. Berarti Al-Barra adalah sahabat dan Azib ayahnya juga sahabat. Sehingga kita doakan dua-duanya radhiyallahu an huma kunyah beliau kunyah Al-Barra ibnu Azib yakni Abu Umarah sehingga disebutkan an Abi Umarah Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhuma qala kata Al-Barra أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع Dalam konteks atau ungkapan hadis ini amarona Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona telah perintahkan kita perintahkan kami para sahabat dan juga tentunya orang-orang generasi yang berikutnya yang beriman bisab'in dengan sab'ah dengan tujuh sab'in artinya tujuh atau sab'ah angka tujuh maksudnya tujuh perkara beliau telah perintahkan kita terhadap tujuh perkara Wanahana an sab'in dan di sisi lain atau sebaliknya kalau tadi perintah maka nahana an sab'in beliau larang kita dari sab'in dari tujuh perkara pula diperintah tujuh perintah dilarang dengan tujuh larangan Dibawakan hadis ini oleh muallif. Siapa maksudnya muallif? Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk semakin melengkapkan dari hadis yang sebelumnya. Dan juga dalam hadis ini pula adanya keterkaitan, korelasi dengan bab yang sedang kita bahas. Apa itu? Naam. Ta'zim hurumatil muslimin, menghormati, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Maka kalau kita perhatikan, kita cermati hadis ini nanti yang disebutkan tujuh larangan dan tujuh perintah itu adalah sangat erat kaitannya dengan bab tersebut. Maka dimulai dari perintah. Amarona bi'iyadatil marid Beliau perintahkan kita untuk iyadah al-marid. Menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka dalam bahasa Arab menjenguk itu iyadah. Besuk besuk kepada saudaranya yang sakit itu bahasa Arabnya iyadah. Ditulis walaupun ini bukan pelajaran bahasa Arab untuk memperkaya mufradat perbendaharaan kata. Naam. Iyadah dari kata ada yaudu kembali. Namanya besok itu kan kembali, bolak-balik datang. Ya bisa sekali, bisa dua kali atau beberapa kali. Sehingga dengan itu dikatakan iyadah dalam bahasa Arab. Iyadatul marid menjenguk al marid yang sakit. Kita tidak perlu bahas lagi karena sudah kita bahas. Perintah yang kedua, ittiba'il janazah. Ittiba arti asalnya adalah mengikuti atau bisa mengantarkan Mengantarkan juga bisa berarti pula mengurusi dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke pemakaman. Semua terkait dengan kata ittiba al-janazah. Mengurusi, mengantarkan jenazah saudaranya muslimin. Sudah kita bahas. Yang ketiga, perintah yang ketiga, tashmitil atis Tashmid yakni mendoakan kebaikan al-atis yakni yang bersin saudaranya yang bersin. Enam, ini yang keempat. <clears throat> Dan kemudian yang yang ketiga. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat ibraril muqsim. Ibrar al-muqsim diartikan dengan menepati sumpah. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah tentang apa maksud dari ibraril muqsim menepati sumpah. Kata beliau adalah idza aqsama 'alaika akhuka bisyai' fabarrahu wa ala ma halafa alaih kalau saudaramu itu bersumpah kepadamu tentang sesuatu perkara maka sambutlah sumpahnya hargai sumpahnya dan tepatilah apa yang disumpahnya disumpahkan itu Tepatilah dengan apa yang disumpahkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk sumpah ada tiga, yakni wallahi, wallahi, tallahi, billahi pakai wow, wallahi yang kedua pakai ta tallahi ada yang ketiga dengan ba billah yang sering dipakai atau yang sering kita dengar adalah yang pertama tadi wallahi maka itu bentuk sumpah Perhatikan di situ pakai wow bukan berarti dan Enam. Tetapi maksudnya adalah sumpah. Ya. Apabila wa'u datang di awal enam, kemudian datang sesudahnya uh, isim maka dia sebagai bentuk sumpah. Wallahi. Apalagi contohnya? Wal asri. Iya demi waktu, demi masa. Maka bukan berarti dan, tapi berarti sebagai sumpah. Wal asri, wasyamsi, waduhaha. Ya, dan banyak dalam Al-Quran. Ya, maka itu jenis sumpah. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ya. Wallahi. Kalau ditambah wallahi wa rasulih tidak boleh. Itu bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, menyertakan makhluk walaupun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sumpah maka itu terlarang. Maka yang boleh hanya wallahi. Nah, sedangkan Allah boleh bersumpah dengan sesuai kehendaknya. Bersumpah dengan makhluknya boleh karena Allah Jalla wa ala yang berbuat. Wal asr, al asr apa? Waktu itu makhluk apa bukan? Makhluk. Wasyamsi, matahari. Bukankah makhluk? Makhluk. Tapi siapa yang melakukan sumpah tadi? Allah. Tetapi sebaliknya ketika makhluk namanya manusia tidak diperkenankan bersumpah kecuali hanya kepada Allah saja. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah bersumpah dengan makhluk maka dia telah melakukan syirkul asghar kesyirikan kecil hanya sebatas memakai nama makhluk dalam bersumpah dan bisa bergeser kepada syirkul akbar kesyirikan yang besar ketika nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bisa memberikan pengaruh. Ya. Nah, seperti seseorang bersumpah bijahin nabi dengan kemuliaannya nabi. Nah, maka ini tidak boleh. Nah, karena yang dijadikan sumpah tadi adalah makhluk. Ya. Atau dengan menjadikan perantara. Ya Rabbi bil Mustafa. Iya, pernah dengar? Balik maqasidana. Iya. Ya Rabbi wahai Rabb yakni Allah bil Mustafa. Bil Mustafa itu Nabi Muhammad SAW. Nama lain beliau Mustafa. Mustafa itu adalah maksudnya rasul artinya yang terpilih. Balik sidana Sampaikan makosid makosid itu jamak dari maksud Maksud-maksud kami Berarti bertawasul Dengan yang terlarang Berupa makhluk Walaupun itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang disenandungkan di beberapa masjid-masjid Musola-musola Sebelum adzan Sambil kadang-kadang ternyuh kita dengarkan Ya Rob bil Mustafa, Iya Pernah dengar? Ya sudah mau tidak mau saya contohkan seperti itu Biar sekalian terasa betul Bahwa kita pas, apa sering mendengarnya Yang ucapkan seperti itu kadang tidak tahu artinya Atau ngerti atau dan dianggap itu suatu hal yang boleh Padahal di situ mengandung bentuk tawassul yang terlarang menjadikan perantara makhluk ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.